Selamat pagi Pak Zen. Selamat pagi. Ya, silakan. Iya nih, ini berita ini udah hampir setahun terus ya dibesar-besarkan lagi apalagi oleh radio ini ya. Itu kan lihat tuh latar belakangnya itu. Izin-izin yang diterimanya dari penduduk itu semuanya banyak yang dipalsukan katanya. Itu yang bikin pemerintah daerah itu jadi tidak apa menyegari apa-apa gereja itu. Eh, eh, tolonglah kalau memberitakan itu jangan bombastis gitu ya jangan provokasi, jangan dipolitisir lah. Ya, ini mereka ini sendiri sebetulnya yang saya bikin masalah sebetulnya. Eh, kita gitu aja, makasih. Terima kasih Pak Zen, 633-9160. Masih untuk Anda yang lainnya, silakan, Mitra Bisnis. Mas Evan, selamat pagi. Halo. Iya, Pak Harko. Ya pagi. Silakan. Ya sungguh menyedihkan ya eh, apa nama negara ini bisa dilihat ya sebenarnya kan bukan masalah izin sebenarnya tapi kan sebenarnya kan Eh, memang harus dilihat bahwa banyak negara, eh, maksudnya orang-orang kita ini ya, yang boleh dibilang eh, tidak menghormatin agama orang lain. Tapi saya harapkan ini bisa disenda, diliput oleh media asing dan semoga saja ini juga bisa sampai ke tangan PBB dan Koplo Indonesia dikenakan sanksi. Saya pikir juga komen-komennya juga yang ada sekarang ini kan juga bukan menjurus kepada suatu solusi, tapi kan menjurus pada suatu sentimen agama saja. Tidak melihat dari segi politik positifnya bahwa itu adalah agama gitu so what kalau dia nggak punya izin kalau dia mau beribadah emang dia e, melakukan ibadah komunis apa ya ibadahnya kan udah jelas kan agamanya nggak dilarang jadi kan ini kan hanya sebenarnya kan uh, sentimen fanatisme aja lah dari agama-agama yang saya bilang sih justru merupakan aliran sesat ya itu aja semoga lah PBB bisa e, melihat ini semua dan kena Indonesia makasih Pak Stefan selamat pagi Selamat pagi Bu dengan? Dengan Sian Bu Iya silakan negara menjadi kebebasan beragama ya Bu ya. Ini kasus sudah kurang lebih sekitar satu tahunan. Saya lihat pemerintah memang sangat tidak tegas dalam hal ini. Ya, saya, saya lihat ada tekanan-tekanan pihak tertentu sehingga baik itu presiden sampai pemerintah daerah pun tidak berani ngambil sikap. Saya rasa pantas saja ya kalau seorang presiden yang sikapnya pelintuan dan tidak tegas dan akhirnya kata India hancur sekarang itu kita jelas kita lihat ya saya rasa kalau negara dibiarkan gini terus cepat lambat negara kita malah akan hancur gitu ya demikian terima kasih terima kasih kembali Pak Ali selamat pagi pagi ya silakan iya kalau saya melihatnya ada perbuatan yang tidak berimbang antara pembangunan gereja dengan pembangunan musola bu jadi saya pikir para pemuka agama juga perlu realistis. Setiap satu kilometer itu ada pembangunan musola, kenapa ada masalah dengan pembangunan gereja? Itu aja sih Bu. Ya, terima kasih. Nanti Pak ya selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Jadi kalau saya lihat persoalan sekarang ini ya Bu ya, saya juga tetangga sebelah di Tambun. Jadi, Bapak mau dikecilkan Pak volume radionya? Oh iya, iya. Iya, silakan. Jadi kalau saya dengar tadi dari Pak Gen itu sebenarnya mungkin dia tidak tahu masalah sebenarnya. Kalau kita melihat kondisi sekarang di negara kita, kalau misalkan kebebasan beragama itu dilaksanakan, semua akan tercapai cita-cita. Saya terus terang kayak di Tapanuli lah. Pembangunan masjid maupun apa gereja di sana tidak ada masalah karena diikat dengan moral yang baik tidak ada rasa curiga walaupun satu keluarga. Jadi kalau sekarang saya lihat di antara tetangga di sini, di Pulau Jawa yang kami datang dari Sumatera, sekarang itu ada curiga, seolah-olah ada kristenisasi, ada apa. Padahal selama negara kita ini tujuannya apa? Untuk toleransi Presiden SBY mendapatkan dari Amerika Serikat, dari apa namanya itu, dari organisasi tapi kok kenyataannya kok terbalik ya ini yang jadi masalah sekarang. Jadi kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada sekarang ini, tolong melihat secara objektif bagaimana kondisi perkembangan agama atau moral. Apakah dengan moral, contohnya yang sekarang ini dengan agama Nasrani tidak bagus. Jadi kita harus berimbang di situ gitu Bu. Itu komen saya. Jadi tolong diperbaiki untuk eh, pasal 29 itu pelaksanaan seperti apa supaya bisa adil. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Robert. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Itu tadi komentar yang orang pertama itu sangat rasis menurut saya dan terlalu eh, membuat justru negara ini tidak bersatu. Kalau ada isu-isu seperti ini dikembangkan, artinya kita masih peduli tentang kerukunan umat kita. Jadi kalau misalnya Anda tidak setuju dengan isu ini, ya itu memang hak Anda. Tapi kalau mau diangkat lagi ya itu memang demokrasi kita di Indonesia. Ini bukan negara syariat Islam. Kita belum negara syariat Islam aja udah kayak begini. Apalagi kalau kita mau dirubah menjadi syariat Islam. Terima kasih. Selamat siang Pak Osman. Ya ini hot topic ya. Eh, menurut saya itulah esensinya eh, pemerintahan SBY jadi kelemahannya sangat terungkap, sangat jelas. Ini mengusik eh, tujuan daripada kita bernegara. Founding Father sudah menemukan jalannya, sudah menggariskan jalannya. Negara ini, ini berdasarkan bineka, kebinekaan. Tapi ternyata prakteknya kita setelah sekian tahun dari Founding Father nggak mampu untuk mengakomodir itu jadi ini sangat mengusik eh, keberagaman dan kebersamaan kita menjadi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Pak. Silakan Pak Ali komentarnya. Ya, saya turut solidar ya dengan mereka itu ya. Saya sangat ya, sedih sebenarnya dengan Indonesia sudah merdeka lebih dari sekian puluh tahun ya kan pemimpin kita orang pendidikan semua ngomongnya ham ya tapi kelakuannya lebih saya pikir lebih jahat dari orang komunis begitu loh ya apalagi masyarakat kita yang katanya orang beragama sebagian besar tapi kelakuannya pikirannya tindak tanduknya semuanya lebih jahat dari orang komunis ya saatnya lah kita pilih uh, pemimpin nanti presiden yang akan datang yang benar-benar uh, bisa mendeklarasikan yang namanya bineka tunggal ika supaya orang tahu loh apa sih namanya itu bineka tunggal ika. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali, Pak Andres yang Ya. Ya, yang tadi pun juga <clears throat> itu sudah dikatakan ya jangan lebih kejam ini kalau saya komunis kalau kayak begini ya. Jadi agama kita kan bukan negara kita bukan negara satu agama. Ya, bukan negara yang eh, dan juga bukan agama negara kita bukan negara agama lagi. Nah, agama ya, di negara kita kan udah di eh, Pancasila itu jadi lima agama udah harus hukum jangan menganggap dirinya yang satu paling kuat uh, uh, apa ya jadi uh, terlalu nggak uh, moderat begitu jadi uh, apa uh, kita harus saling menghormati jadi kalau mau menjadi agama negara yang besar ya kita harus saling harus harus bekerja sama harus sama, Jadi kalau kita di dalam negara kita sikut-sikutan soal agama nggak ada habisnya ya nggak akan menjadi negara yang besar. Ya jadi ya, negara kita sekarang ini bukan negara agama dan agama buka, eh, Indonesia bukan satu agama saja. Jadi eh, kalau kita ingin menjadi negara yang besar, ya itu kita harus bersatu harus bersatu eh, dan jangan menganggap diri agama dia saya mayoritas paling jaya di sini paling jago nggak ada yang begitu jadi semua itu urusannya kepada yang maha kuasa Allah itu ini satu terima kasih Bu terima kasih Pak Andre selamat siang Pak Edo Iya, Silakan, saya mau komentar ya mengenai uh, tentang izin gereja yang katanya masalah IMB Silakan, Pak. itu yang masih belum ya. Eh, menurut saya ya Pak SB ini sepertinya memang menutup mata ya. Jadi benar-benar saya lihat sebagai pemimpin negara kita sangat kecewa sekali. Karena seharusnya pemimpin negara mungkin menurut saya ini terja kenapa terjadi karena mungkin kali ini mereka sedang sibuk gitu untuk mempersiapkan pilpres sehingga ini tidak tidak terlalu menjadi perhatian mereka yang utama. Nah, saya berharap dari eh, pemerintah juga jangan jangan menutup telinga, jangan menutup mata kerahkan setiap uh, aparat mau itu Kementerian Peragama, Agama ataupun dari pemerintah kota tempat. Oke, okay. terima kasih Pak Edo komentarnya. Pak Edison, selamat siang. Ya, ya. Silakan Pak. Halo. Silakan Pak Edison. Ya, ini memang Ma maupun presidennya sama-sama geblok ya. Nah ini Ma mestinya kejar dong presidennya kalau sudah masih putusan didiamin aja ya kita tahu SD itu kan nggak bisa diharapkan mudah-mudahan Jokowi nanti aja terima kasih terima kasih Pak Edison selamat siang Pak Tony ya Bu silakan Pak ya saya ikut prihatin sebetulnya ya dengan apa namanya ke eh, Pak SBY kondisi sekarang sebetulnya kalau kita lihat sekarang hukum di Mahkamah Agung kan keputusan tertinggi sudah dikeluarkan oleh negara tapi kelihatannya memang presiden kita SBY tentara tapi yang kelihatannya lemah saya pikir itu ya <clears throat> jadi dia itu uh, masih apa namanya pencitraan aja mana yang paling banyak dia akan ikuti. kita sebagai kaum minoritas walaupun di undang-undang dasar itu sudah dijamin untuk kebebasan beragama tapi kenyataan di Indonesia masih, masih seperti ini ya jadi saya sangat prihatin sekali dengan kondisi Indonesia kapan Indonesia bisa maju dibanding dengan negara lain tidak usah kalau oh, kita bandingkan dengan negara yang besar kita bandingkan dengan negara Singapura ya itu negara kecil tapi toleransi di sana sangat apa namanya sangat toleran sekali gitu ya mungkin eh, demikian saja informasi Baik. komentar dari saya terima kasih Pak Tony selamat siang Pak Kahin ya Silakan Pak. Nah yang sekarang ini pimpinan SBY e ini satu keuangan yang berkuasa, dua kemanusiaan yang tak adil dan tidak tiga perpecahan ini, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat benar dalam permusyawaratan kuatkan partainya, lima ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang Pak Ismail. Halo, selamat siang Mbak. Silakan Bapak komentarnya. Ya saya satu hari ini sudah mendengar tiga kali dengan ini penayangan ini ya menurut saya ya kita sangat prihatin juga tapi bijaksanalah menurut saya itu bahwa penayangan ini ada forum khusus jangan ditayangkan di media massa seperti ini karena akan menimbulkan persepsi-persepsi yang negatif karena pokok persoalan sebenarnya itu apa sih gitu kan jadi jangan diekspor seperti ini jadi orang yang tidak tahu hanya melihat sisi negatifnya saja jadi pada dasarnya kita prihatin ke kondisi seperti ini ya jangan hmm. sampai nanti hal ini menjadi terkesan provokatif gitu Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ismail. Selamat siang, Pak Stefan berikutnya. Saya. Pak Ronald dari Pak Ronald. Iya, silakan Bapak. Menyampaikan bahwasanya apalagi sudah proses hukum sampai di tingkat Mahkamah Agung yang menyatakan dimenangkan oleh gereja masalah IMB. Ini adalah sangat bertentangan dengan hukum karena Pak Presiden sendiri mengatakan hukum adalah di depan sebagai panglima. Ternyata kenyataannya di sini sekarang eh, beribadah sendiri sudah tidak bebas. Makanya kita sangat kecewa kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga seharusnya Bapak Presiden sebagai kepala negara sudah harus mendepan, mengedepankan hukum. Sehingga dengan persoalan sudah dimenangkan di Mahkamah Agung, seharusnya sudah bisa diskusi dan sudah bisa beribadah dengan bebas maupun pembangunan untuk selanjutnya. Untuk itu kita mohon kepada Bapak Presiden, Bapak SBY, supaya kekuatan hukum ini dijalankan dengan sebaik-baiknya supaya negara ini mempunyai keadilan dan makmur di, di daerah Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald.